adalah al-hadzf. Wa amma al-hadzfu fayakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' al-mu'tal lil akhir wa huwa ma akhiruhu harfu 'illatin. Wa huruful 'illati al-alif wal wawu wal ya'u nahu wa lam yakhsha illa Allah. Wa man yad'u ma'a Allah wa man yahdillah. Adapun al-hadzf pembuangan ya maka pembuangan menjadi tanda jazm pada yang pertama fi'il mudhari yang akhirnya huruf illah. Ya, wa huwa ma akhiruhu harfu illah. Makna dari al-mu'tal adalah apa yang akhirnya huruf illah. Wa huruful illah, huruf-huruf illah ada tiga. Alif, wawu, dan ya. ya. Walam yakhsha illallah, walam yakhsha illallah. Contohnya walam yakhsha illallah. Sebelum kemasukan lam bagaimana bentuknya? Yakh yakhsha, khosya yakhsha. Kemasukan lam lam yakhsha. Dibuang apanya? Alifnya. Coba di Arab walam yakhsha illallah. Apa ayat sebelumnya? Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu walam yakhsha illallah. Ya. Mereka para rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala tidak takut kecuali kepada Allah. Ya. Walam yakhsha illallah. Wawu harfu Hah? Hasfa ma qablah ya sebelum. Atau harfu atin ya. Terus lam Lam harfu jazbin wa nafyin wa wa qalbin. Kemudian ya, yakhsha fi'lun mudhari'un ya, wa alamatu jazmihi ya. Kemudian ada tu alistisna Allah mafulun bi yakhsha tadi failnya mana Mamir mustatir fihi jawazan takdirhu huwa illa harful istisna Allah apa termasuk istitna apa ini? mufarroh ya. Ya. Di sini dibutuhkan maf'ulnya. Ya. Allah lafzul jalal Allah maf'ulun uh, mansubun maf'ulun bi Wa alamat nasbihi al-fathah zahira ala akhirih. Wa man yad'u ma Allah wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lah. فإنما حسابه عند ربه ومن يدعو مع الله وهو حرف الابتداء من اسم شرط تجرم فعلين يدعو فعل فعل شرط يا فعل شرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الواو يا نيابة عن السكن ya Lianna mu'talul akhir. Ya. Kemudian ad-dhammah, ad-dhammah dalah 'alaiha. Dhammah yang ada pada ain itu menunjukkan wawu yang dibuang. Sehingga meskipun dibuang tidak madorot. Kenapa? Karena ada tanda yang menunjukkan yang dibuang itu itu apa? Adanya dhammah pada ain. <clears throat> ya. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ma'allah Ya, maf'ulun fi atau zarf. Zarf apa? Ma'a bersama. Zarf makan. <clears throat> Mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Ya, wa huwa Allah ya mudhafun ilai majrur wa alamatu jarri al-kasrah. Jawab syaratnya mana? Ya setelahnya. Wa may yad'u Allah ilahan akhar la burhanalah ya fa inna ma hisabu 'inda rabbih. Wa may yahdillah masih sama ya. Wa may yahdillah. Wawu hasma ma qablaha man ismu syarat tajzimu fi'laini yahdillah yahdi fi'lun mudhari'un majzumun bi man wa alamatu jazmihi al ya Ayo, kemudian al kasrah qablaha dalatun 'alaiha jadi kasrah Ya, sebelum huruf yang dibuang itu menunjukkan kepada huruf yang dibuang. Ya, kemudian Allahu lafzul jalal Allah fa'il marfu' alamat rafi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Iya. Nah, itu mudah ya. Jadi pembuangan yaitu khususnya pembuangan huruf illah itu menjadi tanda bagi jazm pada fiil-fiil mudhari yang mu'tal akhirnya. Apakah mu'tal dengan alif seperti yakhsha ataupun mu'tal dengan dhammah eh, dengan wawu seperti yad'u dan mu'tal dengan ya seperti yahdi. Wa fil af'ali allati raf'uha bi thabatin nun dan juga pembuangan menjadi tanda bagi jazm pada fi'il fi'il yang ketiga rafa'nya dengan nun. Dengan menetapkan nun yaitu pada fi'il apa? Af'alul khamsah atau nama lainnya yang lebih tepat apa? Al amzilah al khamsah Contoh-contoh yang lima. Nahwu in tatuba wa in tasbiru wa tattaqu wa la takhafi wa la tahzani. Contohnya in tatuba, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. In harfu syartin. Tajzimu fi'lain. Tatuba ya fi'lu syart. Ya majzumun bi in wa alamatu jazmihi hafnu niyabah anisukun ya anisukun ya annahu minal afal khamsa talam al khamsa al alif Bomir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Jawab syaratnya mana? Inta tuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Ya, jumlah, jumlah fi'liyah. Ya, sagat qulubukuma. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ya, a'ribu in tasbiru in harfu syartin Tajimu fi'laini tasbiru. Fi'lun mudariun ya fi'lu syarat majzumun bi'in. wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ya. Terus ya wal wal waw mutasil mabni ala sukun fi ma'al rafin fa'il. Al alif lil fariqah. للفارقه harfu حرف عطف تتقوا Ma'tuf ala madzum madzumun misluhu alamatu jazmi li'annahu ya niaba an sukun li'annahu ya dan seterusnya. Wala takhafi wala tahzani wala takhafi wala tahzani. Coba dirob kembali. Ya. Wawu harf hasma ma tergantung sebelumnya. Kalau kita nggak tahu ya, kalau tahu ya dikatakan di situ wawu atifa ataupun apa ibtidaiyah atau istinafiyah. Ya. La harfu nahi la nafi la nahiyah la nahiyah hmm? la nahiyah takhafi fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah kita tahu ya bahwasanya la nahiyah adalah di antara penjazm yang menjazmkan fi'il mudhari' wa alamatu jazmihi harfun nun ya ba'ni sukun li annahu minal Alam silah al-khamsah al-ya bomir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il wawu harfu adfin la la nahiyah juga sama ya tahzani fi'il mudhari' majzumun di la nahiyah wa alamat jazmihi ya hafu an-nun ya ma'ni sukli annahu minal alamsil al-khamsah ini insya Allah mudah ya. Ya, nggak ada iskal sebelum kita masuk ke pasal berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya kemarin barangkali ada yang keliru terkait dengan i'rabnya di hudan ya ala hudan. Hudan adalah ismun majrur bi ala wa ala jarhi al kasroh, Ya al muqaddarah ala al alif al mahdhufah. Hudan adalah isim yang majrur dengan ala dan tanda jarnya adalah kasroh di atas alif yang dibuang. Kenapa dibuang? lil tiqai as ini karena pertemuan dua sukun. Sukunya ada pada apa? Hmm? Alif dan sukunya ada pada tanwin. Hudan dibuang alifnya hudan. Saya qadin, qadin. Ya. <coughs> Tadi ada yang nanya, saya salah sebut kemarin. Ya, saya sebutkan kemarin tandanya alif ya. ya. Faslun, fasal. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qisman. Ini pasal ini merupakan ringkasan, rangkuman dari rincian yang telah lewat. Ini ada faedahnya sebagai bentuk murojaah agar kita mengingat kembali ya macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. <coughs> Faslun dan ada tambahan di sini yang belum disebutkan sebelumnya. Faslun jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qisman. Semua yang telah lewat dari kalimat-kalimat yang mu'rab itu ada dua macam. Semua yang telah lewat dari kalimat-kalimat yang mu'rab itu ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harokat, satu macam atau satu bagian yang di'irab dengan harokat-harokat. Ya. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Dan satu bagian lain yang dia di'irab dengan huruf. Nah, itu. Jadi i'rab hanya ada dua. Yang pertama i'rab dengan apa? Harokat. Yang kedua dengan apa? Huruf. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Dan yang di-i'rab dengan harokat-harokat ada empat macam. Yang pertama al-ismul mufrad, isi mufrad. Masih ingat definisinya isi mufrad? Eh? Apa itu? Madalla ala isna ala ma musannan wala majmu'an wala mulhaqan bima wala minal asma'il ham khamsah. Contohnya apa? Ja'a Zaidun, itu Zaidan, maratu bi Zaidin. Ya. Wa jam'u taksir dan jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ma dalla ala aktsar min isnaini au isnataini ma zia'a ma taghayyur fi sighati mufradih ya apa yang menunjukkan atau menunjukkan lebih dari dua untuk muzakkar atau muannas dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Seperti apa contohnya? Ar-rijal ja'ar rijalu raaitu rijala ya. Marartu bi ar-rijali. Wa jam'ul muannats salim dan jamak muannats salim yang nama yang lebih tepatnya atau lebih mencakupnya adalah apa? Ma jumi'a ta'in wa alifin mazidataini. Yang boleh juga untuk mengungkapkan dengan ungkapan ini. Ya, karena beliau menamai dengan nama ini karena contohnya satuan-satuan yang ada di dalamnya kebanyakan bentuknya muannas dan selamat bentuk mufradnya. <coughs> Contohnya muslimat. Ya. Ja'at al-muslimatu, ra'aitu al-muslimati, ya, marartu bil muslimati. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yatasil bi akhiri syai'. Kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun seperti apa? ya Yadribu. Ya ataupun ya yakhruju, lan ya yakhruja, lam ya yakhruj. Itu semuanya dengan harokat. Ada kalanya dengan menetapkan harokat atau membuang harokat. Yang jelas dengan harokat. ya. Yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu punya dimaksud dengan sesuatu pun di sini apa? Nun yang tiga dan bomir yang tiga. Nun apa? Niswa nun taukid khafifah dan nun taukid Sakilah. Kemudian bomir yang tiga yang dimaukan adalah apa? Ya, al-wawu, al-alif dan ya. Wa kulluha turfa'u bidhammah. Semuanya. Dari isi mufrad sampai yang terakhir fil fil mudhari itu ketika marfu' dirafa'kan dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah dan ketika mansub dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrah dan ketika mahfud atau majrur maka dijarakan dengan kasrah Waktu jazamu bisukun dan dijazamkan dengan sukun. Nah itu secara umum. Kemudian ada yang dikecualikan. Wa kharaja an za'lika salah satu asya'a dan keluar dari itu dari itu dari apa? Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafd dengan kasra, jazm dengan sukun. Keluar dari itu tiga kalimat. Ya. Yang pertama al-ismul ladzi la yansorif isim yang lain sorif. Mufrod dan kana atau jama' taksirin. Apakah yang mufrod bentuknya? Ataupun jama' taksir. Fa'innahu yukhfabu bil fathah. Dia ketika di Arab maka dengan harokat. Tapi harokatnya tidak pada harokat aslinya. Keluar dari harokat aslinya. Yaitu fa'innahu yukhfabu bil fathah. Ketika mahfud, majrur, khafatkannya bukan dengan kasroh. Tapi dengan fathah malam yudhaf atau tadkhul alaihi al selama tidak diidhafahkan dan selama tidak dimasuki al. Ya, contohnya apa? Isim lain sorif Ahmad. Ya, ja'a Ahmadu. Ra'aitu Ahmada. Marartu bi. Nah, ketika majrur dengan apa? Fathah. Marartu bi Ahmada. Iya. Malam yudhaf selama belum diidhafahkan. Kalau didofahkan jadi musorif. Marol tu bi Ahmadina misalkan. Ini mungkin Ahmad. Oh Ahmad. Marol tu bi Ahmadina. Kita melewati Ahmad kita. Ahmad di sini nakirah bukan dimaukan Ahmad tertentu. Ya. Ataupun laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Ahsani takwim. Ahsani di sini mamnu min Karena wasfiyah dan apa? Wazan fi'il. Karena dia diubahkan maka kembali munsorif. Ahsani takwim. Aw tadkhul alaihi al atau selama belum dimasuki al. Maka dia tetap wal munsorif. Kalau kemasukan al menjadi apa? Munsorif. Apa contohnya? Wa antum akifuna fil masajidi fil masajidi. <clears throat> Adapun kalau isim yang ghair munsorifnya sebagai mudhaf ilaih maka tetap munsorif. Ya. Di sini dia menjadi munsorif kembali ketika dijadikan mudhaf. Kalau dijadikan mudhaf ilaih ya, kalau munsorif tetap. Ya. Seperti marartu bihulami Ahmada, gitu kan? Marartu bihulami Ahmada, bukan Ahmadi ataupun Ahmadin. Ya. Apa kira-kira alasannya? Mengapa isim itu ataupun isim yang ghair munsharif ketika di idhofahkan dan dimasuki al dia kembali munsorif? Kenapa alasannya apa? Hah? Ya karena dia semakin jauh keserupaannya dengan fiil dan semakin dekat ya keserupaannya dengan isim. Semakin kuat keisimannya dan semakin jauh keserup keserupaannya dengan fiil. Yang mana keserupaan dengan fiil itu menjadikan isim-isim wal munsharif. Wa jam'ul muannatsi salim fa innahu yunsabu bil kasrah dan jama' muannatsi salim maka dia dinasobkan dengan kasrah Ya. Ra'aitu al-muslimati. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir fa innahu yujzamu hadzi akhirih. Wa taqaddamat amsilatu dzalik. Kemudian fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya ya ketika majzum maka dijazumkan bukan dengan sukun ya tapi dengan membuang akhirnya. Ya. Wa taqaddamat amsilatu dzalik dan telah lewat contoh-contohnya. Ya, ini kan mudah kan? Ringkasan dari apa yang telah dirincikan sebelumnya. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Sedangkan bagian yang kedua yang di Arab dengan huruf-huruf ada empat macam. Al-musanna wa ma humila alaih. Yang pertama musanna dan yang dibawa kepada musanna. Apa definisi musanna? Masih ingat madalla ala itnain aw itnataini ya bi ziyadatin fi akhirih salihun li ya tajrid an hadhi ziyadah wa afu mithli alaih. Nah, itu perlu dihafalkan. Agar apa? Agar kita bisa membedakan antara yang musanna dengan yang apa? mulhak. Ya, dengan definisi ini kita bisa membedakan mana yang musanna dan mana yang mulhak meskipun dari sisi Arab sama wa jam'ul mudzakkari salim wa ma humila alaih juga yang di Arab dengan huruf-huruf adalah jamak mudzakkar salim dan yang dibawa kepadanya dari mulhaqat dengan jamak mudzakkar salim. Apa itu makna jamak mudzakkar salim? Masih ingat? Ma ala Ya, ma ala aksar min ini ma salamati bina'i mufradi min at-taksir. Wa kana lahu mufrad min lafzihi. Ya, sawan kana alaman atau sifat akil. Apa saja yang bisa dijamakan dengan jamak ini? Alam yang pertama. Iya, alam. Nama orang yang berakal. Kemudian sifat. Ada syarat-syaratnya juga disebutkan di dalam kitab yang lain. Apa sih syarat dari alam yang bisa dijamakan dengan jamak ini? Disebutkan di antaranya pertama ya tadi alam nama kemudian untuk yang akil. Ya, untuk yang berakal. Sehingga kalau lahik ini sifat dari hewan yaitu kuda yang cepat jalannya nggak bisa dijamakan dengan jamak ini. Kenapa? Karena tidak berakal. Jadi alam, kemudian akil, kemudian eh, akhirnya bukan tak marbutoh sebagai tolhah, apalagi hamzah. Maka tidak bisa dijamakan dengan jamak ini. Tolhun, hamzun, nggak boleh. Meskipun orang kufah membolehkan. Terus jamaknya apa? Kayak tolhah dan apa? Hamzah ya dengan alif dan ta. Tolhat. Ya. Tapi orang Kufah membolehkan dengan wau dan nun. Tolhun, Hamzun dan juga agar dia bukan murokab masjid dan murokab isnadi. Kalau murokabnya murokab masjid, maka tidak boleh dijamakan dengan jam ini. Seperti si bawai tidak boleh dikatakan si bawai si hun eh, meskipun orang Kufah yang bolehkan juga. Terus bagaimana cara menjamakan si bawai? Caranya ditambahkan di awalnya kata zawu. Zawu si bawai, Ya, zawu si bawai. Kemudian juga alam yang disusun dari musnad musnad Seperti ta'abbatu syarra, ya kan? Syabakorna. Ini juga tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini. <clears throat> Adapun kalau e, murokabnya murokab idofi maka bisa dijamakkan dengan jamak ini mudhof mudhof ilaih. Abdullah itu bisa dijamakan Abdu panjang Abdullah. Ada orang namanya misalkan Hulamu Zaidin, ya bisa Hulamu Zaidin. Sifat juga ada syarat-syaratnya. Ya, untuk yang akil, ya, dan seterusnya. Ya. Wal asma'u sittah, kemudian yang di Eropa dengan huruf juga isim-isim yang enam. Abuka, akhuka, hamuki, wafuk, wadumalin dan ditambahkan satu lagi apa? Hanuk. Wal amsilatul khamsah. Ya. Dan juga al amsila al khamsah. Yaf'alun. Ya. Taf'alun, yaf'alan, taf'alan, taf'alin. Ataupun yang semisalnya. Yang sewazan dengan wazan-wazan yang lima ini. Semuanya di Eropnya dengan huruf. Apakah dengan menetapkan huruf? Ataupun dengan apa? mengganti huruf. Ya. Ataupun dengan mengganti huruf. Ya. Jamak muzakkar salim dengan musanna apa bedanya? Ya nanti insyaallah di pada berikutnya aja. Famal musanna fayurfa'u bil alifi wa insab wa yujaru bil ya al maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha wa ulhiqa bihi itsnan wa tsnatan wa sintan mutlaqa. Adapun musanna, maka musanna dirofakkan dengan alif. Contohnya apa? Ja'a az-zaidan, az-zaidan. Ya. Ja'a az-zaidan. Kalau ada orang namanya Zaidan, gimana tuh Arabnya? Ja'a Zaidan, orangnya satu, cuma namanya Zaidan. Ada nggak? Ada ya? Ya, Az-Zaidan. Arabnya bagaimana? Ja'a Zaidan, Zaidan fa'il, marfu, alamat terus ya, Al-alif ni apa? Li'anid dhamma anahu ya mulhaq bin musanna atau boleh juga antum i'rab seperti i'rabnya yang ghairu munsharif Apa ilahnya? Alamiah. Yang kedua tambahan alif dan nun. Ya berarti ja zaidanu fa'il marfu alamat rafi dhammah dhahirun akhirih. Zaidanu gitu kan. Fa'amal musanna maka ada musanna maka dia musanna dirofakkan dengan alif dan dinasobkan juga dijarkan dengan ya. Ya, raaitu az-zaidaini marartu bi zaidaini. Al-maftuhi ma qablaha, al-maksuri ma ba'daha. Dijarkan dengan ya yang di fathah sebelumnya dan di kasrah setelahnya. Apa tujuannya dikasih qoy seperti ini? Hah? Untuk membedakan dengan jamak muzakkar salim yang mansub dan yang majrur. Kalau marfu berbeda bentukan antara musanna dengan jamak muzakkar salim. Tapi ketika mansub dan majrur yaitu persis tulisannya. Kalau nggak ada harokatnya sama ya. Hmm. Dibedakannya dengan apa? Ya harokat sebelum dan setelah yaknya. Ya kalau musanna sebelum yaknya fathah, ya kemudian setelah yaknya kasrah. Muslimah ini. Hmm. Kalau di salim sebelum yaknya di kasrah, setelah yaknya di fathah muslimina wa ulhiqa bihi isnan wasnatan wasintan mutlaqa dan disertakan diikutkan dengan musanna dalam hal i'rab ya ketika marfu dengan alif ketika mansub dan majrur dengan ya adalah isnan ya kemudian isnatan kemudian sintan mutlaqo secara mutlak tanpa syarat ya, tanpa syarat apakah diidhofahkan atau tidak sama seperti musanna yeah. datang kepada kami dua anak saya, Ja'ani atau dua anak kami. Apa musananya waladun? Atau ibnun? Ibnani kan? Apa berarti bahasa Arabnya? Datang kepadaku dua anakku. Ataupun dua anak kami. Ja'ana. Apa? Atau datang aja. Ja'a dua anak laki-laki. Ja'ib. Ibna. Ibna. Anak. Ibna Ibnana, iya. Kalau dua, ya, dibafahkan isnani, dibafahkan kepada apa contohnya? Itna asyara, itu kan itna asyara, dibuang nunnya. Al-muhim, ya seperti musana. Ya, secara mutlak apakah dia dibafahkan ataupun tidak. Ketika marfu dengan alif ataupun ketika mansub dan jar dengan iya. <clears throat> Kemudian wakila wakilta Kemudian juga disertakan padanya tadi kenapa isnan dan isnatan tidak dikatakan sebagai musanna padahal dia menunjukkan kepada dua? Apa alasannya? Karena eh, tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya nggak ada. Iya. Kemudian juga apalagi alasannya? Eh, ghairu soleh ditajrid an hadis ziyadah tidak bisa tambahannya dibuang jadi isnun, iya kan? Kemudian kilta juga disertakan pada isnan. Dan kilta, kalau kila itu alifnya adalah alif asli. Ada yang mengatakan aslinya kilawun atau ada yang kilayun. Adapun kilta itu alifnya tambahan. Tapi tidak kita katakan sebagai musanna. Ya, kenapa? Karena tadi tidak terpenuhi padanya syarat musanna. Jadi pada, kila alifnya asli isim, pada kilta alifnya tambahan bisyarti idhafatihima ma ila dhamir. Jadi kila dan kilta juga dimulhakkan dengan musanna. Ya, dalam hal i'rab ketika marfu dengan alif, ketika mansub dan majrur dengan ya, tapi ada syaratnya, tidak mutlak. Sebagaimana isnan dan isnatan dan sintan itu di kalau isnan, isnatan dan sintan dalam hal i'rab disamakan dengan musanna secara mutlak tanpa syarat. Adapun kila dan kilta ada syaratnya untuk bisa di Arab dengan Arabnya musanna. Yaitu idhofatihima ila bomir. Agar kila dan kilta diidhofahkan kepada bomir. Bukan kepada apa? Bohir. Ya. Contohnya ja'ani kilahuma. Wa kiltahuma. Wa ra'aitu kilaihima. Wa kiltaihima. Wa marartu bi kilaihima. Wa kiltaihima. Contohnya ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Coba di Arab ja'ani <clears throat> fi'lun wa maf'ul ya kan? Ya ja'a fi'lun madin mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab nun lil liqaya al-ya Samir mutasil mabni ala sukun bi mahalli nasbin maf'ulun bih kilahuma. Kila fa'il marfu alamat rafi al-alif niyabah yani dhamma li annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf alha dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahali, jarin mudhafun ilai, ataupun bil idhafah mim lil lil imad al alif apa alamat tasniyah tanda musanna ya wakil tahuma ma'tuf ala marfu marfu mithluh wa alamat rafi juga sama itu apa al alif Wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Coba di Arab. Wa ra'aitu ra'aitu. tu wa fa'il ra'a. Fi'ilun ma'adhin mabni ala sukun. Iya. Atta. Wamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali rafin fa'il. Kilaihima. Ma'fulun bimansub wa alamat nasbihi. Al-yaniyabah. Ya yani al-fathah li'annahu mulhaq bil musanna. Wahuwa mudhaf. Dan setelahnya mudhafun nilai Wa marartu bi kilaihima wa kiltahima. Coba aribu marartu fi'lun wa fa'il marra fi'lun madhi mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab ata ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل بكليهما جار ومجرور الباء harful jar kilai ismun majrur bil ba wa alamatu jarhi niyabah li'annahu wa huwa mudhaf dan setelahnya mudhafun ilaih. Nah, itu syarat dari kila dan kilta. Agar apa? Diidofahkannya kepada domir. ya, Bukan kepada zahir. Terus bagaimana? Kalau kila dan kilta diidofahkannya kepada isim yang zahir. Fa'in fa ila zahiri kana bil alifi fil ahwali salasah. Kalau keduanya. Yaitu apa? Hah? Kila dan kilta. Itu alif kembali kepada kila dan kilta apabila keduanya diidhofahkan kepada isim yang zahir kana maka jadilah keduanya kila dan kilta bil alif fil ahwali salasa dengan alif pada tiga keadaan maksudnya apa pada tiga keadaan ketika rofa dan ketika apa nasab dan ketika jar jaani dan kila kila zaidain misalkan ya yeah. Wa itu kila azzaidain, zaidain Maratu bikila azzaidain az-zaidain gitu. Irobnya iya, seperti isim maksur. Iya, seperti Musa irobnya. Iya. iya. <laughs> Ataupun seperti apa al-fata. Dengan apa harokat muqaddarah. Mana min duhriya? ata'adzur Wa kana i'rabuhuma biharakatin muqaddarah. Maka jadilah i'rabnya ketika kila dan kilta diidhafahkan kepada isim yang zahir itu dengan harokat-harokat yang muqaddarah. Ya, seperti isim-isim maksur. Ya, yang lainnya. <coughs> Contohnya fitil kal alif. Eh, ya, <laughs> fitil kal alif. Saya ulangi. Maka i'rabnya dengan harokat-harokat muqaddarah pada alif tersebut nahu ja'ani kila rajulaini. Coba deh Rob. Ja'ani kila rajulaini. Ja'ani fi'lun wa maf'ul. Ja'a fi'lun ma'udhin wa ibni ala. Ya, la mahalla lahu minal i'rab. Nun. Alia. Bamir mutasil ibni ala sukun hima halina. Maksudnya fulun bi. Kila. Fa. Fa'il marfu alamat rafi. Abdhamma al-muqaddar alal alif. wa huwa al-mudaf al-rajulaini al-mudhaf. Ar-rajulaini. مضاف إلى مجرور بالمضاف علامة جره نيابة لأنه مثنن هي وكلتا المرأتين سما juga ini معطوف على المرفوع مرفوع مثله ورأيت كلا الرجلين شوف دي رب رأيت كلا الرجلين رأيت فعل وفاعل رأى فعل ماضي مبني على سكون اتصال بضمير رفع متحرك التاء <coughs> ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل كلا maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbih al-fathah al-muqaddara ala al-alif. Mana min dhuhriha? Ya? at azdur Ya wa huwa mudhaf arjulaini mudhafun ilaih dan seterusnya. Wa marartu bikila ar-rajulaini wa talmar mar'ataini. Coba marartu bikila ar-rajulaini. Marartu fi'lun wa fa'il. Terus marra fi'lun. Ya. Ya. Kemudian Atta dhamir mutasila menala fi rovin rafin fa'il. Bikila. Al-jaru wal majrur. Alba harful jar kila. Ismun majrur bi alba wa alamatu jarhi. Al-kasrah al-muqaddarah al-alif. Mana min dhuhriha? Ya? Li'annahu ism maqsur. Iya. <laughs> Wa huwa mudhaf. Ar-rajulaini mudhafun ilaih. Ah sekarang kalau kita hendak mengkobari, memberi kobar untuk kila, apa khobarnya? Apakah harus mufrad atau musanna? Seperti kila. arrojula ini ini imun atau iman ko Ko imun atau ko imani Hah? Kilta ini ko imatun atau ko imatani? Hah? Mufrad atau musanna khobarnya? Kilta ini ko imatani atau ko imatun? Hah? Hah? Ya boleh dengan dua sisi. Boleh mufrad karena melihat lafaz kila. Ya, mufrad itu, lafaz kila. Boleh juga musanna yaitu qaimatani karena melihat maknanya dua orang. Lafaznya mufrad tapi maknanya musanna. Adapun yang sering dipakai itu khobarnya seringkali mufrad seringnya. Ya, dalam Al-Qur'an al al al, al, al, dalam Al-Quran Allah berfirman, Kiltal ini apa? Lanjutannya. Kiltal ini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Bukan atata. Ya kan? Di sini atat untuk hiya satu kan? Kiltal ini itulah dua kebun. Atat bukan atata. Tapi atat. Kenapa melihat lafadznya mufrad? Kalau melihat maknanya ya atata, ya kan? Dan di sana ada rincian ada rincian yang bagus ya yaitu bahwasanya kalau kita hendak mentakkid ya mentaukid dengan kila maka kita jadikan khobarnya itu musanna seperti az-zaidani ya az-zaidani kilahuma qaimani itu tentang mentaukid kita kita mentauhid di sini kan mubtada'nya dengan kila kan. Az-Zaidani kilahuma qaimani karena kita sedang mentaukid Zaid dengan kila maka khabarnya musanna gitu loh. Kalau kita jadikan sebagai taukid apa khabarnya? Musanna. Tapi kalau kita tidak hendak mentaukid hanya sekedar mengkhobari maka khabarnya mufrad. Seperti kila az-zaidani qaimun. sudah dipahami? Ya itu. Rincian yang bagus. Jadi kalau kita menggunakan kila dan kilta untuk mentauhid, maka khobarnya dijadikan musanna. Tapi kalau kita sekedar mengkhobari, ya isim ini kila ataupun kilta, maka khobarnya yang lebih bagus dengan apa? Mufrad. Ya dalam Al-Qur'an kiltal jannata ini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. <clears throat> Nah, itu kila dan kilta. Ya, kesimpulannya bahwasanya yang dimulhakkan kepada musanna ada dua jenis. Yang pertama dimulhakkan dengan musanna tanpa syarat yaitu apa? isnani, isnatani dan sintani dan yang kedua yang dimulhakkan dengan apa? Musanna dengan syarat yaitu apa syaratnya? Diidhafahkan kepada domir-domir bukan kepada zahir. Kalau didhafahkan kepada zahir maka ya seperti isim maksur. Wa amma jam'ul muzakkari salim. Adapun jamak muzakkar salim. Ya. Fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya al maksuru ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Maka jamak muzakkar salim dia dirofakkan dengan wawu ja'al muslimun wa yunsabu wa yujarru bil ya dan dinasobkan juga dijarkan dengan ya yang dikasrah sebelumnya dan di fathah setelah ya-nya. Ra'aitu muslimaini marartu bi eh marartu ra'aitu muslimina ra'aitul muslimina wa marartu bi al muslimina. Meskipun kasrohnya muqaddarah. Ya, meskipun kasrohnya muqaddarah. Ya, <laughs> saya ulangi bahwasanya jamak mudzakkar salim ketika mansub dan majrur maka tandanya atau dijarkannya dengan ya yang dikasroh apa yang apa sebelumnya dan yang di apa yang sesudahnya. Ya. Ini untuk memasukkan contoh atau punya semisal al-mustafaina. Mustafa apa ayatnya tuh wa inna innahuma laminal mustafainal akhyar. Apa ayatnya? Wadkur ibadana itu bukan Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar in akhlasnahum bi khalisatin zikradar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar mustafaina itu jamak atau musanna wa innahum indana laminal mustafainal akhyar sesungguhnya mereka para nabi yang tersebut di sisi kami adalah orang-orang yang terpilih apa itu musan atau jamak laminal mustofainal akhyar Hah? jamak atau ah, mana musan atau jamak jamak iya kan wazkur ibadana ibrahim wa ishaqa yaquba jamak kan ah di situ mana tandanya katanya sebelumnya fathah eh kalau jamak sebelumnya kasroh tapi di sini fathah gitu. itu aslinya sebelum yaknya itu adalah kasroh cuma ditakdirkan pada alif yang dibuang aslinya kan Mustafa ya kan al Mustafa ada alifnya tuh setelah itu dijamakan dengan ditambahkan apa ya dan nun kan Mustafainal karena ada pertemuan dua sukun sukunya ada pada alif Mustafa dan yang ada pada ya maka dibuanglah alifnya yang disitulah tempat kasroh yang ditakdirkan pada alif Mustafai dibuang alif eh, yang dibuang apa alifnya yang merupakan tempat kasroh. Iya. Jadi tanda di sini jamaknya adalah kasroh Iya, al-muqaddaru al alif al-mahdhufah. Iya, tanda jarnya atau nasabnya adalah atau yang menunjukkan di sini untuk jamak adalah e, kasroh yang ditakdirkan pada alif yang dibuang. Asli kan al mustafainal akhyar. Karena ada pertemuan dua sukun, yang ada pada alif dan yang ada pada ya, maka alifnya dibuang. Ya disitulah ditakdirkannya kasro pada alif yang dibuang. Kemudian wa ulhiqa bih dan dimulhakkan dengan jamak muzakkar salim ya dari isim-isim yang surahnya seperti jamak muzakkar salim hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat-syarat jamak muzakkar salim yaitu ulu. Kenapa ulu? Alamun, isrun tidak disebut sebagai jamak muzakkar salim. Ya karena tidak terpenuhi syarat padanya. Ulu itu isim jamak ya tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ya. Kemudian juga alamun. Kemudian isrun. Ya wa ma ba'dahu al uqud ila tis'in dan setelah ishrun ya dari bilangan-bilangan sampai tis'in 90 ya tis'innya di sini ke bawah ishrun 30 arba'un 50 situn sab'un samanun tis'un ya kemudian juga aradun wasinun dan bab sinun ini ada penjelasannya ya insya Allah nanti setelah ini. Ya. Ada bab sinun yang bisa dikiaskan ya dengan sinun. Ya. Wahlun, kemudian wabilun, kemudian illiyun. Ya, kita lihat dulu contohnya. <clears throat> Wala ya'tali ulul fadli minkum wasaati ayyutu ulil qurba. Contohnya wala ya'tali ulul fadli minkum wasaati ayyutu ulil qurba Coba di Arab wabu ya la la la apa di sini? Nafi atau nahiyah? Ya, nahiyah. Ya, ataupun nafiyah, tapi maknanya nahi juga. Kenapa kita tidak katakan di sini nahiyah? Karena awalnya bukan ta ya kan. Kalau nafiyah, nahiyah kan kepada mukhatab. Iya kan? Janganlah, ya maknanya juga sama mengandung makna nahi. La ya'tali. Ya'tali. Iya. Atau la nahi ya. ya. Mungkin boleh ya. Masuk kepada yang gaib. La tali, ya, ya'tali. Ya'tali. Fi'il mudhari' majzumun bila terus wa alamatu nasbihi hafu alia niyabah ani li'annahu apa fi'il mudhari mu'tal al-akhir terus ulu ya terus apa? Ulu fa'il. Marfu alamat rafi al-waw apa? Li'annahu mulhaq bijam'il muzakkari salim. Wa huwa mudhaf. Kemudian al-fadli ya terus jarum wa majrur ya kemudian wasa'ati ma'tuf ala madza ala al-fadl ma'tuf ala al-majrur majrur mithlu alamatu jarrihi kemudian an yu'tu an harfu masdarin wa nasbin yu'tu ya ya fi'il mudhari mughayyir as-sighah kemudian wa alamatu nasbihi harfu nun li'annahu minal amtilah al khamsah al bau ini bukan mughasiqah ata yu'ti iya maklum dia yu'tu film mudhari mabni lil ma'lum bukan lil majhul bukan untuk jamak yu'ti ya yu'tu ketika bersambung dengan jamaah ya ulangi waw al wawu mamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il ya kemudian al alif lil fariqah uli maf'ulun di. Ya. Mansub wa alamat nasbi alian apa? anil fathah li'annahu mulhaq fi jamil mudzakkar salim wa huwa mudhaf al qurba mudhafun ilaih mansub wa alamat nasbi ya kasrah muqaddaru ala al alif mana min dhuhriha at-ta'adzur ya. Anda bisa lihat kembali ya Arabnya lebih rinci di kawakib Ya. Kemudian inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Coba di Arab kembali inna fi dzalik inna harfu taukid wa nasbin. Fi dzalik jarun wa majrur. Apa mahalnya? Ya fi mahali rafin sebagai apa? Khabar muqaddam. Kemudian la zikra lam lam apa? Lamul muzakhlaqah. Iya kan? Sudah lewat kan? Atau muzahlafah. Aslinya apa? La inna gitu kan. Ya mana maknanya taukid maknanya. Zikra zikra mubtada ataupun ismu ismu inna ismu inna berarti tadi khabarnya kan sekarang isimnya ismu inna mansub wa alamatu nasbi. fathah muqaddar ala al-alif. Mana min duhuriha ya? at-ta'adzur li ulil albab jarun wa jurur Ya. Kemudian alam. lam harfu jar. Terus ya, oleh isma jurur bi lam wa alamatu jarhi al ya. niaba anil kasra li annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar المذكر al albabi ya mudhaf kemudian al-albab ya mudhaf إليه ya ya walhamdulillahi rabbil alamin coba di rob alhamdu alhamdu mubtada marfu alamatu rafihi abdamalillah jarun wa majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Al-jar wal majrur fi mahalli rafin. Rabbi sebagai sifat bagi Allah. Ya Rabbi mana ya Rabbi? Ya. ya Rabba ya Rubbu ya Rabban Rabb. Ya. Maknanya Rabb. Ya. Ataupun Malik. Ya, isim fa'il maknanya. Rabbi adalah apa? Sifat bagi lafzul jalal Allah. Sifat lil majrur مجرور مثله وعلامة, وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره اليانيابة يعني الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ولبثوا في كهفهم ولبثوا في كهفهم وهو يا terus لبثوا فعل وفاعل يا لبث في الماضي مبني على الضمة لا محل له من الإعراب الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الألف للفارقة في كهفهم جار ومجرور ya kahfim ism majrur bil fi wa alamatu jarhi al kasra ya wa huwa mudhaf ha fi mahal jari mudhafun ilaih al-mim ya alamatul jama' ya. kemudian salasa mi'ah salasa apa dhorof apa mereka tinggal di gua salasa mi'ah sinin selama 300 tahun apa ya ya ya mansub wa alamat nasbi. iya terus Ya, jadi salah satu ini zorof ya, zorof zaman. Zorof zaman. Ya. Selama 300 tahun lamanya. Iya, ya, salah sami'ah. Zorof zaman mansubah alamatun nasbi al-fathah. Wahuwa mudhaf. Kemudian mi'ah mudhafun ilaih. Kemudian sinin tamyiz. Ya, ba'dal adad. Salah samiatin sinin. Ya. Tamyiz mansub wa alamatun nasbihi apa? Aliyani apa? Anil fathali annahu mulhaq ya bijam'il mudzakkar salim. Kemudian alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Alladzina apa sebelumnya? Ya alladzina harus dilihat sebelumnya. Alladzina ismun mausul. Mabni ala alia. Alia. Ya. Kemudian ja'alu fi'lun wa fa'il, ya. Kemudian al quran maf'ulun bi. Mana di sini aidnya? Aid al-waw itu kembali kepada alladzina. Aidin Al-Qur'an sebagai apa? Al-Quran tadi sebagaimana Arabnya? Maf'ulun B. Pertama al-awwal ya mansubu wa alamatun nasbi al-fathah. Aidin maf'ulun tsanin mansubu wa alamatun nasbi al-yaniyabah ah, anil fathah li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Coba syaghalatna فعل ومفعول شغل فعل الماضي مبني على الفتح أتى تاء تأنيث الساكنة الناء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم أموالنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة هي وهو أموال مضافنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه وأهلنا واو حرف عطف أهلنا أهلون معطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الواو نيابة لأنه ملحق جمع المذكر سالم وهو مضاف نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني رب من أوسط ما من jar majrur. Terus ismun majrur wa ala bimin wa matu jari al kasrah. Wa huwa ma wa huwa awsat apa? Mudhaf. Iya. Kemudian yang setelahnya ma apa? Isim mausul, iya kan? Mabni ala ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih tub'imuna ya fi'lun wa fa'il ya mana di sini aidnya yang kembali kepada ma ya bomir ya mahdhuf takdirnya apa tub'imunahu ya ahlikum maful bi maful bi yang kedua ya kalau tadi yang mahfuf, maful bi yang pertama, di sini ahli maful bi yang ke dua. Mansub wa alamatun nasbihi. Hah? Aliyah apa? anil fathah li'annahu apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ila ahlikum jar wa majrur. Di sini syaitnya ahli ila ahlihim. Inna al abrar la fi wa ma'dra kama Ya. Yeah. Syai'nya di sini mana? Aliyin. Kemudian Aliyun. Ya. Mungkin untuk saat ini cukup sampai sini dulu. Ya, insya Allah nanti akan kita jelaskan tentang tadi Ashrun dan babnya. Ya, pada kesempatan yang lain. Sudah lumayan capek ini. Ya, silahkan kita manfaatkan beberapa menit untuk pertanyaan barangkali ada yang belum paham ditanyakan apanya apanya min ausati isma jurur di min wa alamatu tujari al kasrah wa huwa iya mudhaf hmm. dan dia sebagai sifat dari maf'ul yang mahdhuf takdirnya kutan min ausati ya. dilihat ayat sebelumnya maknanya isim mausul maknanya allazi pada mahalnya jar Yang lain? Ya. Apa? Aid. Ya, aid itu bomir yang kembali kepada isim mausul untuk mengikat antara jumlah sila dengan apa? Isim mausulnya agar tidak menjadi jumlah yang asing. Itu aid harus ya. Kalau ada jumlah sila harus ada aid yang kembali kepada apa? Isim mausul. Ainnya kadang berupa isim bohir, kadang apa? Bomir, mustatir, kadang mahduf. Ya, kadang mahduf. Seringnya yang mahduf itu maf'ul. Ya, karena sudah difahami sehingga terkadang dibuang. <clears throat> yang lain? Ya kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, cukup. Insya Allah nanti akan kita ulang beberapa pembahasan khususnya tentang yang mulhak dengan apa? Jamak muzakari salim. Ya. Yaitu tentang babnya sinun.